Jadi untuk sukses membentuk rumah tangga yang islami bukan hanya kewajiban suami dan juga bukan hanya kewajiban istri. Saya tekankan di sini bagaimana peran seorang istri, bagaimana posisi seorang istri di dalam membentuk rumah tangga yang islami. Ini semoga menjadi perhatian bersama. Di sekarang yang menjadi pembahasan kita ini adalah istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengomentari wanita Ibu lihat di dalam buku halaman 4. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru ala rijali minan nisa Saya tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat laki-laki ketimbang wanita. Makanya di sini wanita harus sering diingatkan. Harus sering diberikan nasihat, harus sering diberikan petuah, mau'idah dan juga masukan-masukan terkait dengan nilai agama. Apalagi ibu-ibu sekalian wanita secara umum e, laki-laki juga intinya manusia itu bawaannya dua suka lupa khilaf atau suka ya melakukan sesuatu kesalahan tidak disengaja dan tidak kalah pentingnya manusia itu memiliki tobeat gampang berbuat dosa. Gampang berbuat dosa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu tempatnya salah. Wa khairul khata'ina tawabun. Sebaik-baik yang bersalah adalah yang bertaubat. Nah karena manusia itu suka lupa, gampang salah, maka harus sering diingatkan supaya terutama perempuan ini tidak menimbulkan fitnah buat laki-laki. Berarti di sini saya ingin bertanya, yang datang di sini siap nggak dinasihati? Siap nggak bu? Alhamdulillah siap poligami. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti saya beritahukan ke suaminya. Ya, dari hasil daurah yang paling bagus semuanya siap ta'addud. Alham alhamdulillah. Siap, Bu? Duh, kok kendor lagi? Siap nggak, Bu? Alhamdulillah. Siap apa tadi? Siap hati. Kalau wanita itu solihah dan kita ingin definisikan wanita solihah ini di dalam firman Allah yang sangat singkat di dalam surat An-Nisa fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah jadi wanita yang solihah itu adalah wanita yang qanitat taat otomatis taat Allah taat suami Hafidhatun menjaga harga diri, martabat kesucian. Tidak seperti wanita-wanita yang jahil, murah kehormatannya, gampang untuk diambil kesuciannya, dan mudah sekali mengobral martabatnya sehingga mereka wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata tukbilu bi surati syaitan wa tudbiru bi surati syaitan faman absara dalika falyati ahlahu fa innahu yaruddu dalika wanita itu dilihat dari depan syaitan ini wanita yang memfitnah dari belakang syaitan ini berbahaya makanya hafizat Dijaga rumah tangganya, dijaga anaknya, dijaga rahasia rumah tangga terutama. Jangan gampang diubral, apalagi aib suami. Itu ada sebagian ibu-ibu gampang jualan aib suami. Itu. Di sini mahnya nggak banyak, ya, nggak banyak, ya nggak gitu. Jadi dijaga. Kalau sudah rahasia rumah tangga ini jebol, maka tinggal rontoknya pondasi-pondasi yang lainnya, pilar-pilar yang lainnya dan terancam pecah. Itu sudah pasti. Kalau suami atau istri, istri ngobrol rahasia suaminya, suami ngobrol rahasia istrinya, udah jebol. Nah, ibu-ibu lihat halaman 45, hadis satu lagi. Kalau wanita itu sudah solihat dan cirinya solihat tadi, qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, menjaga yang harus dijaga, maka mastafadal mu'min. Tidaklah ada seorang mukmin yang mengambil faedah ba'da taqwallahi azza wa jal setelah takwa kepada Allah azza wa jal khairan lahu min zaujatin salihatin tidak ada sesuatu faedah yang diambil seorang mukmin setelah takwa lebih baik ketimbang zaujatin solihatin, istri yang solihah. Nah, Rasul di sini nampaknya lebih rinci mendefinisikan, menjabarkan siapa sebetulnya wanita solihah. Kata Rasulullah, in amaraha hu kalau diperintah mentaatinya. Ini perintah apa saja selagi itu dalam rangka menjalankan kebaikan, tidak boleh wanita itu bantah. Tidak boleh wanita sekarang ini mencoba untuk mencari alibi alasan untuk menolak dari mulai menunaikan hak Allah, solat, puasa, kemudian menunaikan hak suami, melayani kebutuhan dohir, melayani kebutuhan batin termasuk tidur. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, walau anti ala qatabin fal falta'ti walaupun kamu di atas pelana kuda walaupun kamu sekarang di dalam dapur ibaratnya nggak boleh menolak itu kadang-kadang perempuan dengan enaknya tanpa menyadari dianggapnya itu gampang sepele tapi akhirnya menyebabkan masalah tersebut numpuk akhirnya rumah tangga kita terjadi disharmonis soal masalah pelayanan terhadap suami. In ta'adhu ta'an Mentaati suami kalau diajak birul waliden. Nah ini juga tolong ibu-ibu. Ibu-ibu kalau pengen suami bisa berbuat baik sama orang tua ibu, balik dong. Sekarang ibu berusaha semaksimal mungkin. Bagian dari mentaati suami, berbuat baik sama suami adalah berbuat baik sama orang tua suami. Laki dan perempuan. Gitu loh. Nah, ini harus diperhatikan. Di dalam masalah berbuat baik sama tetangga, ya, pesan-pesan suami ketika gaib, ketika dia saat pergi, ini diperhatikan. Jangan sampai akhirnya kita remehkan, kita sepelekan, suami tersinggung, Padahal itu suatu kebaikan, akhirnya ada fonis suami istri saya sudah tidak taat, istri saya sudah tidak mencematkan dalam diri saya wanita soliha, istri saya sekarang sudah mulai berani, istri saya sudah akhirnya terjadi don don don pecahlah curiga kalau sudah curiga maka akan muncul berbagai macam kebaikan yang ibu lakukan nggak pernah baik di dalam pandangan suami kalau sudah muncul curiga jadi kalau ibu seandainya sekarang berbuat baik pun tetap aja dicurigai suami. Ah ini ini berbuat begini mah cuman terpaksa aja sebetulnya dia itu nggak mau. No kan dicurigai. Berbuat baik pun tetap dicurigai. Ini akhirnya berbahaya. Maka kita semaksimal mungkin walaupun suasana sedang dalam kondisi capek Walaupun suasana hidup dalam kondisi penat pikiran, maka untuk menunaikan pekerjaan rumah tangga, jangan sampai kita ugah-ugahan menunjukkan ketidakseriusan pada akhirnya nauzubillah nanti perceraian yang terjadi. Yang kedua, wa inna nadara ilaiha saradhu kalau dia memandang kepadanya maka aku maka menyenangkan bukan karena cantiknya wajah, eloknya paras, bukan karena manisnya dandanan atau bukan karena glamornya pakaian atau bukan juga karena mahalnya parfum. Bukan dia dipandang menyenangkan karena akhlaknya yang mulia tabiatnya yang masih lurus, fitrahnya yang terbangun dengan baik. Wanita salihah selalu menunjukkan senyum simpul di wajah di hadapan suami dengan tulus yang itu ungkapan keceriaan hati. Dan wanita yang salihah akan selalu mencoba untuk bergembira, bersuka cita dengan keadaan apapun yang dimiliki oleh suami Bahkan dia berlapang dada, tenang hati, tentram jiwa dan mencoba untuk mengendalikan pikiran saat suami kalut. Bukan kalut semakin menambah kalut, sedih menambah buram dan suami bingung menambah judek. Ini namanya istri. Istri apa, Bu? Istri yang toliha. Coba istri yang solihah diungkapkan atau dimanifestasikan atau difigurkan oleh seorang ibunda yang dikatakan oleh Rasulullah kamu laminar rijali kathirun orang laki-laki yang sempurna banyak walam yakmul minan nisa'i illa thalatha tidaklah ada manusia sempurna dari kalangan perempuan kecuali tiga yang pertama Asia binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang keduanya adalah Maryam binti Irman. Dan yang ketiganya adalah Khadijah binti Khuwailid. Pada saat Rasulullah sedang gundah dan duka. Dan pada, pada saat Rasulullah mendapatkan tantangan dakwah yang begitu berat. Apakah dia menambah susah semakin sedih? Bingung semakin tidak karu-karuan tidak? menghibur Rasulullah, menguatkan mental Rasulullah yang awalnya Rasulullah SAW putur, putus asa, akhirnya menjadi bangkit semangat sampai disebutkan di dalam hadis muallak yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari bu awal-awal Rasulullah mengawali kenabian dan dakwah sampai mengat, apa namanya berusaha untuk melakukan percobaan ingin menjatuhkan diri dari pucuk gunung, puncak gunung. Akhirnya yang menyelamatkan siapa? Khadijah binti Khuwailid. Itu. Dan ibu-ibu sekalian kadang-kadang ini satu realita. Wanita yang gede tuntutan, jelek mukanya, itu sering muncul banyak. Ya Allah katanya suami, lo mukanya bandrol tuntutannya ideal. Akhirnya diri sekalian rumah minta langsung ada, ini ada, ini ada sehingga akhirnya suaminya kasihan. Umur 25 Masya Allah mukanya sudah 52 Tua elek karena diperes terus Karena apa? Gede tuntutan Udahlah kita sekarang ini mencoba untuk kona'ah Kona'ah adalah telaga yang tidak pernah sat kering airnya Kona'ah adalah kekayaan yang sangat abadi Coba ibu-ibu sekalian, tiru itu siapa Hajar. Istri Ibrahim alaihissalam. Ditinggalkan Rasulullah SAW. Di suatu lembah yang kering, yang tandus, batu, tidak ada tanaman dan tidak ada orang. Saat ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, cuma punya sebagian makanan kurma dan air tinggal persediaan sangat sedikit. Apakah dia menangis cengeng? Apa minta balik lagi? Atau di, apa namanya? Dia menangis supaya saya tidak ditempatkan di sini. Ibu, ibu kalau ditinggal suami di tengah hutan Kalimantan siap nggak? Nangis. Oh, di sini aja di, di pondok damai udah ditinggali kulkasnya penuh, dompetnya penuh, ini aja masih cengeng kadang-kadang. Itulah cengeng. Di sekarang ini banyak wanita-wanita yang cengeng. Di sini nggak banyak, Ya enggak gitu, cengeng semua. Itu. Jangan. Jadi terutama ibu-ibu, semangati itu suami untuk berdakwah, semangati untuk suami itu beraktivitas kebaikan, ngaji. Kadang-kadang ibu-ibu ya Subhanallah suaminya baru aja datang ke masjid, baru masuk masjid ditelepon, suruh pulang. Sandal baru dicopot satu, ditelepon, suruh pulang. Masya Allah, ini copot sandal apa pakai lagi? Disuruh pulang, apa anaknya ngompol? Eh, itu aja ganti pemres. Apa? Suruh suaminya. Cengeng. Jangan. Hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang-orang besar seperti Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh wanita yang tidak cengeng pengecut. Ibnu Taimiyah itu besar menjadi ulama dibesarkan oleh ibu-ibu yang pemberan, ya ibu-ibu yang tangguh, sabar, tabah. Ya, imam yang besar itu. Makanya kenapa sekarang generasi yang kita lahirkan, generasi yang sekarang ini kita didik, kita bidik, tidak membuahkan hasil yang kita inginkan. Karena pendidik-pendidik ini kurang siap mental, kurang tangguh, kurang pemberani, dan kurang mencoba untuk bersabar, tabah dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Nah selanjutnya, wa in aqsama 'alaiha abaradhu. Artinya apa Bu di situ? Wa in aqsama Aksama itu maknanya aksama yuksimu itu bisa saya sumpah. Jadi biasanya kadang-kadang suami itu sumpah minta dukungan istri, ya ibu harus dukung. Kalau seandainya sekarang ini, ya, eh, tolong kalau sudah punya suami istri dua tiga, kalau sekarang membagi kismah, membagi bagian, kalau sekarang dibagi dua-dua, tiga-tiga, abarothu harusnya kita dukung. Ya, kita dukung. Jangan digembosi. Wa in aqsa 'alaiha abarothu wa in ghaba 'anha kalau sekarang pergi nasohadhu ikhlas tulus menjaga fi nafsihi wa malihi di dalam jiwanya dan hartanya. Jadi ibu kalau sekarang disuruh jaga rumah, disuruh jaga kekayaan, disuruh jaga duit, itu yang ikhlas, yang tulus. Jadi bukan karena ah, aduh, supaya saya enggak dimarahi suami tidak. Saya menjaga rumah ini dalam rangka mencari ridha Allah, pahala dari Allah. Maka ibu-ibu, di dalam hadis Rasulullah disebutkan, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga perkara yang membuat eh, maaf, salasun la yaghillu bihinna qalbu mri'in mu'min. Ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin tidak gampang dongkol. Kesel, ya, kecewa, ngambek. Nah ibu-ibu supaya sembuh yang ada beberapa orang yang suka ngambek ya. Walaupun solusinya saya saya rujukkan ke dalam kitab saya kalau jantan ceraikan aku di situ bagaimana mengatasi sua istri suka ngambekan itu ya. Tapi di sini intinya secara umum laki atau perempuan, suami atau istri yang suka ngambek itu cuma tiga modalnya kata Rasulullah. Yang pertama ikhlasul amal mengikhlaskan amal karena Allah. Jadi ikhlas. Jadi ibu masa, ibu nyuci itu bukan karena pengen dipuji suami. Kalau nata rumah, bersihin rumah, jangan sampai tujuannya pengen dipuji suami. Nanti kalau nggak dipuji ngambek, nggak masak dua bulan. Nah ini repot. Nah, itu. Coba kalau ibu sekarang saya masak karena ingin mencari ridha Allah. Saya mencuci, saya mengasuh anak terutama hanya ingin mendapatkan ridha Allah. Oh, apapun resikonya terus. Ada sebagian orang ya, ada sebagian istri subhanallah selama hidup, selama nikah itu rajin, ya nyuci, ngasuh anak. Giliran suaminya mau poligami langsung ngambek, anaknya nggak dikasih makan. Kok dikasih makan? Masa nggak mau mas, ini ngasih makan anaknya nggak mau, dia mandi aja nggak mau. Wah itu. Ini jelas selama ini nggak ikhlas. Kalau dia ikhlas karena Allah, apapun sekarang saya masak, sekarang saya ngerawat anak, sekarang saya membersihkan rumah, saya cari surga saya sendiri kok. Ya, bukan siapa-siapa, untuk saya sendiri. Ngapain saya terpengaruh dengan perubahan kondisi? Mau sekarang saya suami saya senang, atau tidak senang tetap saya tetap saja saya nyapu rumah. Mau suami sekarang ini senyum atau suami saya marah, saya tetap saja ngasuh anak, ngerawat anak, ngemong anak. Biarpun kondisi suami saya <clears throat> tidak tidak suka terhadap apa yang saya lakukan, saya lebih baik mencoba untuk bertanya, Mas, atau apa saja kira-kira enaknya pantasnya bagusnya gimana itu bukan malah balas dengan ngambek itu itu ibu-ibu suka ngambek ya tindikan itu perbuatan kurang bagus nah kalau sekarang kita ditinggal suami tugas atau pergi atau subhanallah di antara mereka harus harus ada yang keluar negeri Subhanallah ada yang ditinggal suami ke luar negeri. Memang cari ma'isya. Kadang satu tahun, dua tahun. Dan itu sudah sudah diizinkan. Sudah tidak ada masalah. Dan di dalam fatwa-fatwa ulama sudah saya keluarkan. Di dalam kitab saya mencari kunci rezeki yang hilang. Di mana suami keluar kerja ke luar negeri dua satu tahun boleh. Asalkan ada kesepakatan. Subhanallah, ditinggal dua tahun Istrinya di rumah ditinggal pacaran. Allahu Akbar. Pacaran. Masya Allah. Ini pengkhianatan yang super pengkhianatan. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya kalau memang awalnya tidak sabar, tidak sanggup, sejak awal bilang, udahlah mas, jangan ke Saudi, jangan ke Kuwait, di sini ajalah cari seadanya, kita terima kona'ah. Kerja di sini hasilnya dikit, suami dikejar-kejar. Suami dimarah-marahi, duit dikit, kurang, ngeluh aja tiap hari sampai minta dikelui. Itu. Sementara kerja ke luar negeri akhirnya apa? Terfitnah. Tidak boleh itu. Ya. Na'udzubillah. Ibu-ibu sekalian, tidak ada orang yang paling jelek, berkhianat, adalah istri yang sedang ditinggal oleh suaminya, berjuang untuk mencari nafkah, ikhlas di dalam rangka menegakkan kewajiban yang satu ini, ternyata istrinya bukan hanya menghambur-hamburkan harta, bukan hanya sekedar menelantarkan anaknya, ternyata mengotori, menundai kesucian dan kehormatan dengan cara zina. Dan ibu-ibu, saya ingatkan katanya Imam Syafi'i, "Wa يَزْنِي يُزْنَ بِهِ وَلَوْ بِجِدَارِهِ فَعْلَمْ يَا ya إِنْ كُنْتَ تَفْهَمِي Barang siapa yang berzina di suatu rumah, Suatu ketika rumahnya akan ditempati zina walaupun di pinggir temboknya. Fahamilah wahai orang yang cerdas kalau mau menggunakan akal sehatnya. Wa may yazni fi baitin bi alfai dirhami. Barang siapa yang berzina di rumah dengan bayar 2000 dirham suatu atau dibayar suatu ketika rumahnya akan ditempati zina gratis, terutama perempuan lemah Ibu-ibu diperhatikan dengan baik. Hindarkan tempat-tempat khalwat ikhtilat. Hindarkan komunikasi dengan laki-laki yang tidak ada kepentingan. Hindarkan tempat-tempat yang memicu syahwat. Apalagi ibu sekarang bukan hanya karena fasilitas memicu ke arah sana itu mudah. Di samping itu ibu-ibu banyak mereka laki-laki yang tidak wajar menggunakan cara-cara hipnotis, pelet, sehingga wanita baik-baik menjadi hancur. Terutama yang bisa memicu perselingkuhan adalah tempat kerja yang ikhtilat. Makanya siapa aja yang datang di sini masih kerja, kerjanya penuh fitnah, tolong dipertimbangkan lebih baik makan singkong tidak kerja ketimbang keju kerja penuh dengan fitnah. Pilihan mana ibu? Pilih nggak kerja makan keju. Eh dasar loh. Ya, ya kita harus siap lah. Ya. Terus kemudian ibu-ibu sekalian. Kebaikan suami yang telah dikorbankan untuk ibu untuk membela perjuangan anak istri, itu harus kita hormati. Jangan sampai kita rendahkan, kita remehkan. Dengarkan hadis Rasulullah. Wa ra'aitun nar falam arakal kal yaumi mandaran qattun. Saya per, saya melihat neraka dan belum pernah aku lihat pandangan yang menyeramkan selamanya sebelum ini. Wa aksara ahlihan nisa. Penghuni yang terbanyak adalah perempuan. Ibu-ibu perhatikan, perempuan. Penghuni neraka yang terbanyak adalah perempuan. Ibu-ibu perempuan apa wanita? Wanita, berarti enggak masuk neraka insyaallah. Qalu lima ya Rasulullah? Kenapa wahai Rasulullah? Qala bi kufrihinna karena kufur mereka, ingkar mereka. Kila yakfurna billah. Apakah dia kufur terhadap Allah? Qala yakfurnal ashir mengingkari pergaulan wa yakfurnal ihsan mengingkari kebaikan lau ahsanta ila ihdahunna dahra kalau seandainya engkau wahai suami berbuat baik seumur sepanjang tahun kebaikan, sumara'at minka syai'an, kemudian melihat sesuatu yang tidak menyenangkan darimu, qalat ma ra'aitu minka khairan qattun, saya tidak pernah melihat kamu baik. Jangan sampai tobiat ini ada pada kita. Kadang-kadang ada sebagian wanita ya disayang oleh suaminya, dimanja oleh suaminya, jadi malah akhirnya ngelunjak. Suaminya masya Allah baik sekali, ya sayang sekali, tapi kasih sayang, cinta dan kebaikan itu dibalas dengan air tuba. Kadang-kadang dibalas dengan sewon, cerewet, kurang ajar, ngingkari kebaikan. Kadang-kadang dengan mudah, ya udah namanya manusia kadang-kadang berbuat keliru Sepanjang umur baik tidak pernah dipuji. Keliru sehari aja. Sekali langsung dikatakan dasar laki-laki. Kagak pernah baik seumur hidup. Masa seumur hidup lagi. Itu. Nah ini perempuan calon penghuni neraka. Jadi ibu-ibu tolong dicamkan. Calon wanita penghuni neraka dikatakan oleh Rasulullah bukan karena koruptor. Memang walaupun koruptor itu masuk neraka. Bukan sekarang ini meninggalkan medan jihad, walaupun mereka yang meninggalkan medan jihad itu juga akan mendapatkan sanksi. Tapi yang ditekankan oleh Rasulullah adalah al-mu'asyarah, bergaul baik, berbuat baik sama suami. Sehingga ibu-ibu ditegaskan di dalam uh, nas atau di di dalam Islam bahwa pergaulan baik, muasyarah bil ma'ruf ini harus kita tingkatkan. Ya, jangan sampai kita sekarang nodai, kita cemarin, sehingga kita melakukan berbagai macam aksi-aksi ya yang me, apa namanya bertentangan dengan kebaikan suami, tidak berbalas budi, akhirnya kadang-kadang manusia juga suami karena sudah banyak sering dikecewakan dan kekecewaan itu menumpuk. Kadang-kadang kekesalan itu numpuk, numpuk ditahan. Akhirnya selama lama pecah. Walhasil, kalau sudah rumah tangga itu pecah, rumah tangga itu sudah kesleo, dan alarnya larinya adalah perceraian, na'udzubillah. Dengan demikian, semua baik laki dan perempuan diajak didorong oleh Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, ibu-ibu, sekarang karena masalah yang terkait pembahasan ini adalah wanita atau istri solihah, mari kita buka halaman 10 kriteria wanita yang solihah istri teladan. Secara umum, secara dasar tadi sudah kita tekankan bahwa fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Terus kemudian Rasulullah SAW menegaskan wanita calon penghuni neraka adalah wanita yang suka mengingkari kebaikan suami. Berarti wanita solihah nomor selanjutnya di samping taat menjaga diri mensyukurin pemberian suami walaupun sederhana kecil makanya ibu wanita solihah bukanlah wanita yang mulutnya bas tidak pernah lepas dari tikir wanita solihah bukanlah wanita yang sekarang ini tidak pernah lepas dari puasa Senin Kemis. Atau tahajudnya kakinya sampai bengkak. Atau jilbabnya panjang. Tapi untuk apa jilbab panjang? Lidahnya sepanjang jilbabnya. Atau mungkin lebih panjang daripada jilbabnya. Sama suami ngelewer. Sama suami ngomongnya pedas. Sama mertua tidak pernah akor sehingga menyakitin hati suami tiap saat. Ini belum dikatakan wanita solihah. Ibu, ibu bisa tahajud, masya Allah, itu terpuji. Ibu solatnya masya Allah bagus seperti solatnya Rasulullah, itu terpuji. Puasanya rajin, itu terpuji. Sodakohnya rajin, bagus. Hubungannya dengan fakir miskin itu bagus. Tapi itu belum dikatakan wanita solihah menurut versi Rasulullah SAW ketika kita bicara masalah rumah tangga sebelum menegaskan menyatakan ihsan terhadap memberi mensyukurin pemberian suami mentaati menjaga kehormatan suami dan mensyukurin pemberian suami. Tiga ini aja bu sudah ibu kasih ditulis yang besar di agenda kalau memang punya pulpen tintanya emas ditulis. Tulis itu ya, satu. Apa tadi Bu? Apa? Taat. Keduanya menjaga diri, rumah, anak, rahasia, rumah tangga. Yang ketiganya mensyukuri kebaikan suami. Terus jangan suka madak-madak no. Coba tuh lihat, tuh lihat suami sebelah tuh. Udah punya, coba baru kerja dua tahun aja, udah punya ini, punya itu. Itu takdir orang beda-beda. Ibu harusnya terima apa adanya. Jangan menuntut yang seharusnya. Lo ini seharusnya udah punya mobil. Masa kerja dari mulai zaman bahula sampai sekarang masih punya motornya motor buntung? Ini repot. Itu. Takdir orang beda-beda. Makanya jangan sampai ibu-ibu enaknya itu di tangan orang. Ono udah punya rumah. Ono sebelah udah punya emas. Kalungnya segede jari. Jari opo. Kadang-kadang ngiri. Udah motor pengen ini. Makanya Rasulullah mengatakan. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia. Kamu akan dicintai Allah. Wazhad fi ma'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di tangan manusia. Apa artinya bu? Jangan suka ngelirik yang ada di tangan orang lain. Orang lain akan senang sama kamu. Ada orang yang Masya Allah berhati iri dan berperangai pendengki. Ya, itu nanti penyakitnya itu bengek, susah gemuknya. Badannya itu kering dan bawaan pikiran itu nerawang dan nggak pernah mensyukuri nikmat bawaannya ngeluh aja. Akhirnya cepat mati. Itu makanya dibikin lah kadang-kadang wajah-wajah masih subhanallah ya masih 31 masih bagus banget 26 gitu apa umurnya wajahnya sudah 62 tua elek nyamprut banget kenapa kebanyakan pikiran kemerungsung Hasut iri sing lentreh Bu dadi wong wedok iku sing lentreh apa iku lentreh apa lapang dada triman loman ya gitu ya jangan jangan banyak tuntutan maka Rasulullah mengatakan um, Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man fawqakum wa dhalika ajdaru alla tazdaru ni'amallahi alaikum. Lihatlah dalam urusan dunia di bawah kalian. Jangan kau lihat di atas kalian itu cenderung kamu akan lebih menghargai nikmat Allah. Coba Bu bayangkan. Kalau ibu sedang naik sepeda gunung ontel, ngirinya orang sepeda motor. Masya Allah rasanya itu genjot nggak nyampe-nyampe. Kalau sekarang kita naik sepeda motor bilangnya enak ya mobil Mercy itu. Ya Allah. Itu berangkat ngaji pakai motor itu rasanya subhanallah. Berjalan sekilo kayak 50 kilo. Tapi kalau sekarang kita, Alhamdulillah ya Allah, lo kasih motor. Alhamdulillah ya Allah, engkau kasih mobil. Ada orang yang masih punya sepeda ondel, sepeda gunung. Alhamdulillah ya Allah, kau beri rumah walaupun dua satu milik sendiri. Ada yang ngontrak, pindah-pindah. Itu disyukurin. Ngelihat bawahnya. Gitu. Ya? Bisa nggak Bu? Nah, sekarang diperhatikan halaman 14 wanita yang memiliki kekayaan itu menjadi target ni'mal malu soleh lirrajuli soleh tapi ibu tolong perhatikan sabda Rasulullah ni'mal malu soleh berarti harta halal ibu perhatikan harta haram walaupun banyak suatu ketika akan menjadi abu tidak akan bersisa sedikit pun apalagi sumbernya riba dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih Inna riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin Sesungguhnya riba itu walaupun banyak nanti akibat akhirnya akan sedikit bahkan ludes lenyap habis. Makanya sering saya umpamakan harta halal dengan harta haram itu seperti babi sama sapi. Ibu pernah lihat sapi enggak? Pernah. Sapi itu sekali eh lahirnya setiap apa, Bu? Setahun sekali apa sebulan sekali? Sekali lahir berapa, Bu? Satu, ini berarti punya sapi betul. Ya, itu. Nah kalau babi sekali lahir bisa berapa bu? Wah bisa lima belas, bisa tiga belas. Tapi subhanallah di pondok damai ini sekitarnya atau kalau kita lihat ke kampung-kampung banyakkan babi apa banyakkan sapi? Sapi. Padahal kalau kita buat teori perkembangbiakan sapi satu dua belas, satu lima belas. Harusnya banyakkan babi. Tapi subhanallah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah betul. Fa'amma ma yanfa'un nasu eh, dikatakan oleh Allah, fa'amma ma yanfa'un nasu fayam fa'amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ardi Adapun yang manfaat buat manusia akan lebih bertahan di muka bumi. fa'amma zabadu fayadhabu jufa'a Adapun yang bui akan cepat hilang. Kayaknya lihat orang yang mengumpulkan kekayaan tidak wajar, mungkin dengan cara korupsi, mungkin dengan cara judi, mungkin dengan cara riba, rentenir, pelacur, maling, rampok, atau mungkin juga dengan cara jual narkoba. Lihat bu, jangankan turun anak tujuh, dinikmati sendiri aja itu enggak awet. Habis. Enggak yang penting halal. Sehingga ibu-ibu namanya zuhud. Zuhud ialah terima apa adanya yang penting ha, halal. Walaupun 5 miliar. Gitu. Daripada 50 ribu haram, mana yang lebih baik bu? 5 miliar halal apa 50 ribu haram? Kalau ada, gitu loh. Yang penting ha, halal. Alhamdulillah kalau sudah patokannya halal banyak juga disyukurin, sedikit juga syukurin, yang penting halal. Gitu. Nah ini masalah memandang kekayaan. Tapi kalau tidak, apalagi harta tersebut cenderung kata Roh Allah di dalam surat Al-Alaq <clears throat> Kalla innal insana layadra Ar-ra'ahu istaghna sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya. Apalagi Pak wanita. Makanya kalau sekarang hanya semata-mata kekayaan, kekayaan itu banyak membuat wanita itu celaka binasa melampaui batas, mentang-mentang anaknya orang kaya sombong, mentang-mentang gampang duit, gampang harta, gampang memenuhi fasilitas hidup, akhirnya melampaui batas sehingga harta tok tidak dibarengi dengan ketakwaan keimanan, maka tidak cukup. Sehingga akhir daripada pilihan jatuh ketika kita mencari jodoh, cantik boleh, kaya boleh, nasab boleh. Tapi akhirnya untuk apa nasab? Untuk apa cantik? Kalau agama akhlak tidak ada, sehingga Rasulullah mengatakan, fatfar bidatid dini taribat yadak pilihlah yang punya agama. Kalau tidak, bakal hancur kehidupanmu. Ini keturu, memiliki ke, keturunan. Karena keturunan itu menentukan izin ya, ya. Menentukan e, anak cucu. Kalau turunannya orang sakit-sakitan, ya sakit-sakitan. Apalagi penyakit-penyakit yang sifatnya menurun Makanya nasab itu penting. Dengan nasab itu orang bisa menjaga kehormatan. Wanita yang memiliki kecantikan. Ini juga menjadi kriteria. Tapi saya katakan cantik tapi tidak takwa. Itu seperti rumput hijuranu seger tapi tumbuh di tai kebu. Ya, dilihat oleh tukang sabit rumput. Wah dari jauh gue nemu nih rumput. Wah bagus. Ternyata setelah disabit pus keluar dari kebu. Nah itu, wanita cantik yang tidak beragama, dilihat dari kejauhan, Masya Allah menarik, elok, bagus, cantik, ternyata akhlaknya tidak bagus, itu seperti rumput tumbuh di kotoran kebu. Jangan seperti itu. Khadra Uddiman. Wanita yang taat agama. Nah ini yang menjadi pilihan. tentang masalah kalau mau menikah ya gadis ini terus subur dan tidak mandul karena Rasulullah mengatakan tazawwajul wadudul walud fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah nikah itu wanita yang subur tidak mandul makanya yang yang yang sudah subur jangan enggak mau punya anak itu ya ibu-ibu jadi saya sarankan ada persepsi kalau punya anak susah. Ini yang harus kita luruskan. Bahkan punya anak banyak itu bagus. Ya, umpamanya kita punya anak sebelas. Kalau udah pada gede ngirim sarung satu-satu aja udah sebelas sarung. Masya Allah untuk bapaknya sebelas sarung, untuk ibunya sebelas jilbab. Masya Allah. Kita bisa jual itu hari raya. Ya, buka pasar sarung sama jilbab Wah ini bu kok jadi jualan jilbab? Iya nih kiriman dari anak semua pada ngirim jadi dapat sebelah jubah sama sebelah jilbab padahal gue pakai paling satu aja dijual sepuluhnya lumayan itu kan gitu coba kalau sakit anak sebelas nunggu itu per sebelas, per sebelas hari masing-masing anak dapat satu giliran masya Allah rame tapi kalau anaknya cuma satu, ya Allah itu nungguin sendiri, ambek ngantung gitu kan. Gak ada temen. Apalagi anaknya dua dok. Dua lebih baik siapa bilang. Satunya idiot, yang satunya bincang. Entek wisan. Entek. Yang satunya di Sumatera Barat, yang satunya di Irian Jaya nggak pulang. Eh, habis. Jadi ada yang sekalian persepsi itu harus kita bangun. Pokoknya gini loh bu, Udahlah sekarang ibu boleh ngatur anak karena pertimbangan kesehatan. Jangan sampai karena ekonomi. Tapi kalau sudah jadi ada jangan di jangan dilenyapin. Apalagi dipides. Itu nggak boleh dosa. Dosa besar paling besar. Rasulullah mengatakan ketika ditanya ayu bin a'zam ya Rasulullah. Dosa besar yang paling besar itu apa wahai Rasulullah? Rasul menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa wa khalaqaka kamu menjadikan tandingan-tandingan bersama Allah dalam sesembahan sementara yang menciptakan kamu adalah Allah. Yang keduanya, antaqtula waladaka makhafata ama ma'aka. Kamu membunuh anakmu takut memberi makan. Enggak boleh. Jadi enggak boleh enggan punya anak karena semata-mata takut memberi makan. Dan yang ketiga wa antuzani bi khalilati jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Itu enggak boleh. Bahkan Rasulullah mengatakan inni haramtu zina. Saya haramkan zina. Wala in tazniya au tuzani bi ashrati bi ashri niswatin ahwanu indallah min antuzani bi khalilati jarika. Kata Rasulullah, aku haramkan zina tapi kamu berzina dengan sepuluh perempuan lain itu lebih ringan daripada zina dengan istri tetangga. Nauzubillah. Ya. Ini tentang masalah yang ditegaskan oleh Rasulullah Gak punya anak itu jelek. Bahkan Rasulullah mengatakan La yada'ahadukum tolabal walad janganlah kalian meninggalkan cari anak fa inna ahadakum idha mata walisa lahu waladun inqata ismuhu jika di antara kalian mati tidak punya anak putuslah nasabnya udah habis kekayaannya enggak jelas keluarganya enggak punya turunan akhirnya apa nasabnya hilang lu dan kebaikan Karir hidup nggak ada yang nerusin. Makanya banyak orang yang subhanallah berduka. Orang kaya raya, suami istri subhanallah perusahaannya banyak. Jadi diri dirijen ternyata anaknya semata wayang. Wayang matanya berapa bu? Bu? Wayang berapa matanya? Kayak ibu itu loh. Matanya berapa ibu? Ibu matanya berapa? Satu. Ngantuk terus gitu kok itu tidur. Ya, semata wayang satu, subhanallah. Sudah dua umur 12 diperkosa temannya di kamar mandi rumahnya. Kena penyakit aid, hamil di luar nikah, sudah habis putus harapan. Padahal anak satu-satunya. Untuk apa hidup? Harta berkelima, banyak sekali materi mm, melimpah, tapi ternyata tidak dimiliki satu ini. Alhamdulillah ibu dikasih subur, gampang punya anak, kata orang Jawa dijawil lah ya, langsung duwe anak kan gitu. Itu alhamdulillah disyukuri. Ibu-ibu, sekarang kita akan membahas akidah istri teladan. Akidah istri teladan, seorang perempuan tidak hanya sekedar disuruh untuk membina akhlak, yang terutama adalah akidah. Akidah ini kita benahi. Karena akidah ini yang memberikan satu pondasi kokoh, tegar, tidak gampang goyah diterpa badai. Pada saat-saat sedang turun ekonomi, iman masih stabil, tidak akan terpengaruh turunnya ekonomi. Pada saat krisis, mungkin suami ter atau mungkin suami kesulitan ekonomi. Tapi kalau masih percaya, Allah maha memberi rizki. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayra yaghdu himasan wa yaruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, Allah akan memberikan kamu rezeki seperti burung, pergi perutnya kosong pulang kenyang. Dia akan hibur karena Allah memiliki sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rizki. Jadi hibur suaminya, tidak akan patah semangat. Terus, ya kerja walaupun tidak di perusahaan itu. Bilang, mas, rizki Allah kan bukan hanya di perusahaan itu. Emang sekarang rizki Allah dua di situ saja. Ini cukup melegakan hati suami. Kita harus tetap semangat mas. Walaupun sekarang ini ekonomi sedang fluktuatif, sedang krisis. Masya Allah. Jangan malah nakut-nakutin, ya apa mas, nanti pendidikan anak kita, sekolah anak kita, ya apa, ya apa terus. Itu stres suaminya. Itu coba. Kadang-kadang ibu-ibu, Masya Allah, anaknya baru masuk playgroup, sing dipikir sudah masuk UI, coba bayangkan. Apa enggak kesel suaminya? Gimana mas nanti kalau anak kita masuk UI pendaftarannya aja sekian juta. Lah bu, bu anak kita aja playgroup belum katam. Itu coba playgroup belum keluar udah yang dipikirin UI. Ya nanti kan ada rezekinya. Ini namanya sok dibawa atau suka ketakutan dalam masalah menghadapi kehidupan yang tegar. Itu yang tegar. Itu dibangun dari mana? Akidah. Akidah apalagi kalau kita sudah fahami betul nama dan sifat Allah, di samping kita masuk surga, jalankan hidup ini dengan nama dan sifat Allah, Bu. Kita akan menjadi orang kuat akidah kita. Itu kalau kita sekarang berdu, umpamanya ya menghadapi sakit yang tidak kunjung sembuh, kita yakin bahwa Allah maha Penyembuh. Allahumma shfi antas syafi. Lu antas syafi berarti engkau zat yang maha memberikan kesembuhan. Terus cari obat. Jangan putus asa. Didorong suaminya. Kalau istri yang sakit, suaminya mendorong supaya sembuh. Mencari kesembuhan. Ini merupakan suatu hal yang positif. Tapi kalau satu dengan yang lainnya cengeng. Ngadepin hidup nggak tegar karena lemahnya akidah. Ya udah, gampang patah patah semangat. Maka membangun akidah itu harus kita kita kuatkan. Nah caranya kita bangun loyalitas terhadap sesama muslim. Ibu, bu, tolong didengerin. Kita coba antar sesama kajian yang kecil ini, kita coba kuatkan hubungan kita dalam rangka saling menguatkan akidah yang mempelajari tauhid, Fatul Majid, kitab tauhid dulu, usul salasa dulu, ada kasbu syubhat dipelajarin. Kemudian kita pelajari Riyadus Solihin. Pokoknya Bu, habiskan waktu-waktu ini untuk mengkaji dan mengaji dinul Islam. Ibu nggak bakal menghabiskan waktu untuk gosip, apalagi ngerasain sono sini, apalagi gibah, udah nggak ada waktu. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu aneh. Jangankan di luar ngaji aja sempat-sempatnya ngerumpi, coba bayangkan. Ngaji itu nggak ada di sini, ya. Cuman di belakang itu banyak. Itu ngerumpi, bawa kacang setoples, ngomong aja, reuni sama teman-temannya. Ini nggak benar. Jadi manfaatkan waktu-waktu kosong, ya atau apalagi sekarang dihabiskan di depan televisi. Televisinya itu dijual kalau enggak diganti itu disetel. Yang ceramah, murotal, untuk pendidikan anak gitu. Ya, inti kan Kita habiskan waktu hari-hari kita untuk ngaji, baca buku, ngelayanin suami, ngerawat rumah itu aja sudah enggak punya waktu, sudah susah. Kadang-kadang subhanallah kita itu kayak kurang kerjaan, tapi anehnya rumahnya kacau balau, pekerjaan rumah terlantar, rumah masya Allah semrawut, ada kadang-kadang sampai kayak kapal pecah. Itu sempat-sempatnya ngobrol, ngalor ngidul, merujak lotis, makan rujak cingur. Ya, tapi apa? Sambil ngerumpi rumah semrawut ya Allah bu, bu, mau yang ngacak gitu loh. Ini dirawat rumahnya, masak sampai ngintip, Ya, kenapa? Ditinggal ngobrol, tinggal nonton TV. Buku dibeli, itu nggak pernah dibaca sampai plastiknya itu tiga tahun belum dilepas. Ketika ditegur mbak ini kok buku masih baru banget iya iya mbak untuk anak cucu anak cucu apa nanti anak cucu ada jatahnya sendiri dibaca masya Allah makanya Beli buku doa mahal-mahal ditanya doa ini nggak tahu, doa ini nggak tahu. Bu, saya tanya bu, doa supaya utang kebayar apal belum? lo kan makanya utangnya drendel di mana-mana. lo lucu, padahal itu sudah dibeli, tanyain aja. Ibu-ibu sudah belum beli buku-buku doanya Ustadz Yazid, Syekh, Syekh Sa'ad Al-Qahtani? Sudah jawabannya semua. Ibu-ibu doa untuk supaya melipur lara ketika duka sedih, sudah apal belum? Belum, itu udah. Jadi dihafal. Doa bayar utang, nih tolong dihafalin. Kalau belum hafal, itu di yang sudah mungkin beli buku saya mencari kunci rezeki yang hilang, itu saya turunkan di dalam langkah pertama untuk mencari kunci rezeki yang hilang berdoa Allahumma رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فانق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان اللهم إني أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناسيتي اللهم أنت الأول فليس قبلك الشيء وأنت الآخر فليس بعدك الشيء وأنت الظاهر فليس فوقك الشيء وأنت الباطن فليس دونك الشيء اللهم أقضي عنا الدين اللهم أغننا من الفقر يا الله bayarlah utang-utang saya dan cukupkan aku dalam hidup ini. Setelah tawasul, Allahumma rabbas samawati. Tawasul semua itu. Makanya Ketika kita berdoa, dianjurkan tawasul dan tidak ada tawasul paling panjang kecuali doa ini untuk meminta sesuatu yang penting supaya utangnya kebayar dan supaya diberikan kecukupan rezeki. Yang penting cukup bu, kaya nggak ada masalah bu. Yang penting cukup, cukup mau beli rumah cukup, mau beli mobil cukup, menyukulain anak cukup. Kaya itu nomor sekian, nggak penting kaya. Kaya itu nggak penting. Itu diapal. Selanjutnya setelah kita menguatkan al iman al-muwala fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kuat adalah berwala karena Allah, bermusuhan karena Allah, cinta karena Allah dan juga benci karena Allah. Dan ibu, Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang lain dan yang lainnya al arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti satu kompi pasukan. Fama ta'arafa minha italafa. Yang pas, yang cocok watak tabiatnya pasti akan ketemu. Wa matana minha ikhtalafa. Yang tidak cocok, ya tidak ketemu. Makanya lihat bu, Orang yang biasa lesannya, wataknya tukang gibah, ngumpulnya sama orang-orang yang tukang gibah. Orang yang suka nipu, ngumpulnya sama penipu. Orang yang suka ngelawan suami, itu ngumpulnya sama suami. Ini suka ngelawan suami. Orang yang suka utang nggak bayar juga sama. Ngumpulnya itu sama orang-orang yang utang nggak bayar. Karena satu dengan yang lainnya saling saling tukar pikiran untuk tidak bayar utang. Itu, tukar pikiran, caranya bagaimana. Ada yang satunya suka ngelawan suami, tukar pikiran ngelawan suami. Ini loh caranya begini. Kamu itu terlalu, wah kalau kamu itu sebetulnya nggak cocok mbak. Dapat dia itu mbak, mbak itu ya minimal kelas-kelas camat lah mbak. Nah, kelas camat lagi, calon mati ya mbak. Itu kelas camat ini saya syaitan memfitnah supaya pecah rumah tangganya. Itu. Makanya di sini siapa yang sudah mendapat teman baik hendaklah disyukurin ibu-ibu dan siapa yang belum bisa mendapatkan teman yang baik ngacalah ini pasti keburukan yang saya miliki. Dan ibu tolong diperhatikan ada hadis Rasulullah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad tidaklah ada dua orang yang bersahabat kemudian pisah melainkan akibat dosa salah satunya. Tolong lihat, ingat. Tidaklah ada orang yang berpisah, bersahabat kemudian pisah, termasuk suami istri, kecuali karena dosa salah satunya. Hati-hati. Kadang-kadang kita sudah bangun persahabatan, pecah. Ketahui ibu, pasti gara-gara dosa salah satunya. Makanya kita koreksi. Mana yang salah? Gak mungkin dua-duanya. Pasti salah satunya yang menimbulkan dosa. Ini kita berlindung kepada Allah. Beribadah kepada Robnya, ibadahnya dijaga. Solatnya ibu-ibu, terutama solat as-solat as-solat wa ma malakat aimanukum. Terutama ibu-ibu ini kan eh, biasanya tidak terikat oleh jamaah masjid. Hadir ke masjid sehingga solat kapan aja itu bisa sehingga rentan untuk teledor. Makanya usahakan kalau sudah masuk waktu langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Sebagai contoh wanita lain, ibu-ibu, usahakan kita di dalam hidup itu menjadi public figure. Kalau sudah menjadi public figure, hati-hati. Usahakan ucapan kita menjadi contoh orang lain, nasihat orang lain, tingkah laku kita menjadi panutan orang lain. Bahkan dari cara senyum kita, ya rumah kita, semuanya. Karena orang ketika datang ke rumah ibu, itu melihat, Masya Allah, rumah ini bersih, tata rapi. Itu sudah akan ibu naik pangkat itu. Udah naik, pamor. Terus ngomongnya, tutur katanya bagus. Selalu bicaranya masalah agama, bukan gibah orang, bukan ngerasain. Wah naik pamor itu. Tapi ketemu ke rumahnya, ya Allah, bau ompol, ya dicium keningnya, bau PPO. Kemudian setelah itu kain depannya belepotan tomat. Setelah itu anaknya umbelim beler, sampai satu meter panjangnya. Setelah itu subhanallah cuciannya ngumbro, baunya sampai kayak bang bangkai ya, bangkai kedelai atau keledai, ya. Bangkai sampah bantar gebang karena direndam tiga hari nggak diangkat-angkat. Mbak, mbak kemana aja tuh mbak, mbak. Sampai ada cucian tiga hari gak diangkat-angkat bau. Udah jatuh pamornya itu. Biarpun ibu ngomong kayak apapun. Karena orang itu niru, contoh, melihat fakta, bukan hanya bicara. Ini disetel, didandanin yang bagus. Begitu juga keluar keluar rumah itu jangan sampai bersolek. Ya, bersolek apa wanginya sampai nyaut 3-4 meter, pakai parfum, nyengat. Tapi juga jangan sampai bau anyir. Ada sebagian akhwat salah paham. Gak boleh pakai wangi-wangian keluar. Masya Allah baunya anjirnya lima meter nyangkut. Kagak mandi ini. kagak. Wah ini salah paham. Salah paham. Ini ganggu orang bu. Makan bawang putih aja itu nggak boleh deket-deket masjid karena ganggu orang. Padahal baunya bawang putih itu ya tidak seberapa dibanding bau badan kalau apalagi kalau nggak mandi. Ditata itu ya. Apalagi kalau kalau pertemuan majelis seperti ini kan antar wanita, tidak ada ikhwan, eh sudah didandanin yang benar, ya. Kaos kakinya dicopot, masya Allah jamuran kabeh. Ya Allah, ini piye toh? Ya, Islam kok ngajarin seperti ini? Dicuci. Kaos kakinya masya Allah, coklat bisa berubah jadi merah. Coba bayangkan. Itu lah kadang-kadang subhanallah belum lagi itu jilbabnya kutunya banyak. Berubah Masya Allah. Yang laki-laki juga begitu. Kadang-kadang saya kritik laki-lakinya. Ya Allah. Ini suaminya, istrinya gimana sih? Itu celana sampai ngepir. nggak pernah disetrika kayak sobeker Honda dibiarin. Ya apa toh mbak? Suami dirawat didandanin. Nanti kalau suaminya ganteng, dandanannya bagus itu yang seneng, sing dipuji siapa? Masya Allah, ini istrinya perhatian banget sama suaminya gitu. Yang ganteng yang nikmati siapa? Ya ibu-ibu sendiri gitu loh. Suami dibiarin sampai ya Allah, pakaiannya kagak kerawat, rambutnya daul-daul, jenggotnya begitu. Jadi akhirnya apa? Jadi omongan orang sehingga kesannya Orang yang mengamalkan sunnah itu ledek kumel bin apa? Ledek kumel bin eh, bin tekil. <laughs> Masya Allah. Sahih Bukhari itu tadi yang ngomong itu. Nah itu dinarin. Tuh ya kebersihan terutama. Sekarang akhlak ini bu diperhatikan. Kata Rasulullah arbaun minas sa'ada empat perkara yang menjadi faktor kebahagiaan almar'atu soliha, wanita yang soliha, wal sakanul wasi, rumah yang luas, wal jaru soleh, tetangga yang baik, wal markul dan kendaraan yang enak, warbaun minas syaqa dan empat termasuk barang yang tidak enak, celak ya, tidak menyenangkan al jarusu tetangga buruk al mar'atusu istri yang buruk al markabusu kendaraan yang buruk wal sakanun dayik kendaraan ini rumah yang sempit makanya wanita dianjurkan untuk menjaga adab sebagai berikut tebarkan salam ya adab-adab ya satu tebarkan salam Bu itu di buku nggak ada Lihat halaman 43. Setelah tebarkan salam, wajah yang selalu tampak berseri, ya. Jangan sampai sekarang pinginnya dimulai salam terus. Udahlah mulai, ya, nggak ada masalah. Bahkan Rasulullah mengajurkan tebarkan salam pada orang yang kamu kenal dan tidak kenal. Wajah berseri, karena Rasulullah mengatakan, Afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, silatulah rahmi, wa sallu bil laili wan nasuniyam. Salatlah pada waktu malam hari manusia sedang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam. Kalau memang ibu tidak bisa memberikan duit dolar rupiah, Bu, jangan sampai kehilangan satu ini. Kata Rasulullah, La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, Bu. Contoh aja, Bu. Ibu pulang dari haji. Jangan remehkan hanya dikasih umpamanya gantungan kunci padahal gantungan kunci yang gambar Ka'bah itu cuma serial. Udah Mbak, ini hadiah ya. Bukan barangnya yang dinil alhamdulillah ya Allah. Ini Bu Haji perhatian saya banget. Coba bayangkan dari Mekah anak dikasih gantungan kunci padahal harganya serial. Sama kacang kacang Arab ya, kacang Arab segenggam Terus kemudian ini air zam-zam. Air zam-zam segelas, tapi gelas kecil itu ya. Masya Allah nyangkut cuma di tenggorokan, tapi Alhamdulillah. Berarti anak udah ngerasain zam-zam <laughs> di tenggorokan tok. Mudah-mudahan penyakit sembuh, ya orang iso. Zam-zam yang bisa menyembuhkan itu minum sampai kenyang. Lo gimana caranya Pak Ustadz? Ya pergi ke Mekah sendiri toh Mbak. <laughs> Itu, itu solusinya. Ya Alhamdulillah disyukurin. Pokoknya tidak ada satu pemberian kebaikan sekecil apapun jangan sampai diremehkan kata Rasulullah. Sampai kasihlah hadiah walaupun hanya sekedar kaki-kaki kambing itu. Bagi orang Arab dulu, kaki kambing itu buangan walaupun di Indonesia jadi mahal. Itu khusus Indonesia aja. Aslinya kaki kambing itu bagian buangan. Kata Rasulullah, walaupun hanya bisa mengasihi itu, jangan remehkan. Wong kadang kalau masa itu disuruh banyak kuahnya supaya bisa dibagi sono sini, ya. Yang penting dapat kuah. Ya. Daripada dapat baunya tok. Itu kadang-kadang tetangga tuh kurang ajar masaknya enak cuma dikasih baunya tok. Itu asapnya masuk ke rumah kita semuanya. Ya Allah, dagingnya enggak masuk. Nah, ini dikasih. Itu ya. Terus tidak kalah pentingnya ibu, kalau memang tidak seperti itu senyum ketemu teman majelis, ketemu tetangga, tapi jangan senyum sembarangan, jangan senyum sama laki-lakinya, repot nanti salah tafsir. Senyum-senyum sama tetangga, laki repot sama perempuan, ya. Kalau sama laki-laki ya harus jaga diri, ya. Kecuali sama mahram nggak ada masalah, ya. Senyum juga diatur, kalau senyum-senyum ya berarti stres. Itu. Terus kemudian tidak kalah pentingnya akhlak menjaga rasa malu. Ibu, la innal haya'a la yati la khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Baik. Makanya lihat aja banyak wanita yang sekarang ini jalan berpenampilan kayak laki-laki. Bahkan subhanallah pakaiannya lebih brutal, lebih tidak tidak menunjukkan Eh, kadang subhanallah pakaian wanita sekarang menunjukkan menantang, jalang, bahkan kadang-kadang lebih ganas ketimbang binatang buas. Ya, subhanallah, nggak tahu. Mereka itu ketika mau pakai pakaian itu keluar rumah itu minum pil apa gitu loh, hilang malunya. Itu kadang subhanallah yang lihat aja malu. Makanya sekarang ini ibu, anak-anak zaman sekarang ini rusak ya rusak akhlaknya karena nontonannya itu sudah di, jangankan tontonan di TV di sekitar kita itu sudah nggak sehat ya gimana anak-anak kita besar dengan pendidikan yang bagu, bagus keluar sudah yang dilihat ketiaknya perempuan bokongnya kelihatan ya nauzubillah makanya nggak ada budaya ngintip nggak diintip aja kelihatan itu terus kemudian sabar ibu-ibu Masalah sabar. Sabar ini merupakan suatu agama dan separuh dari agama. Ya, rumah tangga butuh kesabaran dan sabar itu nggak ada habisnya, nggak boleh. Ibu bilang, wah kesabaran saya udah habis mas, sudah habis, nggak boleh. Habis bersama habisnya nyawa kita. Dakwah butuh kesabaran, bermuamalah dengan istri, suami butuh kesabaran, sama orang tua butuh semuanya. Tidak ada hidup ini kecuali hanya sabar. Kadang ada orang dikasih solusi, masa solusinya cuma sabar tok? Lah mau apa lagi? Ada orang dikasih mbak yang sabar. Lu masa saya cuma dikasih solusi sabar, pengennya dikasih dolar kali. Ya sabar mau apa lagi? Rasul itu, Bu, ketika diangkat jadi rasul. Terakhir ayatnya, pesannya apa apa Bu? Fali rabbika fasbir. Untuk membela agama Tuhanmu, hendaklah bersabar. Lurah Allah aja, pesan Rasulullah cuma satu kok sabar udah selesai. Sabar. Fali rabbika fasbir. Untuk membela agama Tuhanmu Muhammad, sabarlah. Itu. Itu berumah tangga butuh kesabaran, ngaji butuh kesabaran, ya memahami agama apa aja, nggak nggak ada segala sesuatu butuh sabar dan sabar itu ada tiga sabar dalam rangka melaksanakan perintah Allah sabar di dalam rangka meninggalkan larangan Allah sabar di dalam rangka menghadapi takdir terutama di fitnah orang terutama sekarang rumah tangga dapat kecula harus wal kadhimin al ghaidha wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Lemah lembut <coughs> lemah lembut dalam bertutur kata. Tolong Ibu usahakan jangan sampai kita itu jadi wanita yang pedes omongannya, judes penampilannya, bawel dalam bertutur katanya, dan subhanallah kadang ceplas-ceplos nggak mikir kalimat itu akan dihitung oleh Allah sebagai perkara yang dibenci sehingga masuk ke dalam firman Allah ma min illa ladaihi raqibun atid itu tidaklah ada satu ucapan malaikat dibantu oleh malaikat raqib atid dan Rasulullah mengatakan fa innar rajula la bil kalimah min sukhtillah la yahwi biha balan yahwi biha ila qa'ri jahannam. Ada seorang yang berucap dengan ucapan satu kalimat yang mendatangkan murka Allah, dia tidak sadar dia ucapkan, menghempaskan dia ke dalam jurang neraka jahannam. Al kalimatu tayyibatu sodakotun, katanya Rasulullah, kalimat yang bagus itu sodakoh. Sodakoh. Terus kemudian beriltizam kepada kebenaran, menjauhi akhlak yang buruk, jangan banyak bicara, terutama ibu-ibu itu ngomongnya suka banyak, menjauhi namimah, riba, terus kemudian jangan sampai memperdayai madu, kalau suaminya poligami jangan sampai itu kadang-kadang madunya ditatapkan tembok, ya pecah, ya kasihan, kalau madu mati nggak apa-apa, natap tembok paling pecah, madu hidup repot. Itu jangan. Terus kemudian tidak membocorkan rahasia. Ini akhlak-akhlak yang harus dijaga. Nah, adapun istri teladan di rumah menerima kepemimpinan suami. Tolong suami itu dijadikan pemimpin betul, jangan digerogotin terus. Istri di dalam perjalanan, kalau jalan ini tolong menjaga diri, membantu suami dalam kebaikan, silaturahmi itu diperkuat, membantu suami dalam ketaatan, rajin dan cekatan, jangan kelelor-kelelor, jangan sekarang ini menunjukkan kemalasan terus, itu pandai mengurus keuangan, jangan sampai boros, ya, itu pokoknya sedang pelit banget juga nggak boleh, boros banget juga nggak boleh. Al-qasdu sederhana. Ya, sederhana dijaga. Kemudian pendidikan anak. Anaknya itu Qur'annya, terus kemudian akidahnya, pemahamannya jangan sampai apalagi ibu-ibu, anak ibu yang sekolah di sekolah umum SD negeri atau SMP negeri Bu, yang ngajar itu siapa saja Bu, Teman anak kita pun bisa anaknya ustadz, bisa anaknya bandar togel. Yang guru ngajar pun seleksinya nggak ada seleksi akidah manhaj. Jadi tolong ibu-ibu yang anaknya sekolah di negeri dikawal itu ilmu agama, ilmu diniyahnya. Jangan sampai dibiarkan. Itu ya, ini saja hal-hal yang bisa kita sampaikan. Sekarang tanya jawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, jika istri sedang hamil bolehkah berjima? Ya boleh sampai lahiran. Dijamin halal. Bahkan ibu-ibu, disarankan dalam dunia medis, berhubungan lancar saat hamil itu membantu lancarnya untuk lahiran. Itu, ya. Membantu lancarnya lahiran, ya. Itu. Dengan demikian, usahakan jangan malas-malas. Apakah pintu taubat masih terbuka jika sering kali berulang kesalahan? Marah kepada suami. Gini mbak, selagi matahari belum terbit dari barat, selagi nyawa belum ditenggorokan, taubat itu masih terbuka. Daripada mati bahwa dosa tidak taubat, mendingan mati dosa taubat. Iya enggak? Iya. Tobat. Pokoknya ketika salah berulang, ulangin tobat. Terus gitu. Intinya gini, Mbak, insya Allah saya akan sebentar lagi mengeluarkan buku tentang taubat. Ya, sangat lengkap sekali insya Allah. Di sana ada trik-trik. <clears throat> Kita jelaskan hakikat taubat, taubat nasuha tentang masalah macam-macam dosa, kemudian penghalang-penghalang taubat, lalu racun maksiat di antaranya penawar racun maksiat kalau tob, kalau dosa berulang ulangi tobat terus dan seterusnya tentang wanita yang suka marah sama suami padahal itu sadar dia salah tapi itu terus marah ini perlu diruqyah ini mana mana orangnya mana nanti habis ngaji diruqyah jika wanita di rumah saja dia melaksanakan yang wajib di rumah tangganya. Apakah itu cukup eh, cukup untuknya bisa masuk surga? Ibu, di rumah saja maksudnya apa? Kalau dalam rangka menyelesaikan kerjaan tugas rumah tangga, melengkapi kebutuhan suami, masya Allah itulah surganya su istri. Mau kemana lagi? Mau kerja? Mau mau masuk-masuk perusahaan pabrik yang di situ banyak ikhtilat khalwa, yang rentan dengan fitnah, belum lagi pendidikan anak terlantar. Ya masya Allah. Mendingan sekarang saya di rumah merawat anak, merawat rumah, jaga ini kebutuhan-kebutuhan suami itu lebih bagus. Ya lucu kan mbak, kita kadang-kadang menantang keluar mau apa mentang-mentang S1. Saya kan S1. Lah anak ente di dipegang oleh siapa? Pembantu SD 1. Kan kasihan. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh istri yang suaminya tidak bisa menjaga pandangan dari wanita yang bukan mahram? Ya suruh nikah aja itu. Gampang itu solusinya. Itu solusi paling bagus. Suruh nikah lagi. Kalau kalau mampu adil. Kalau enggak Ya mbak ini kayaknya harus berkoreksi diri. Kenapa suami saya kok belum puas dengan saya? Mungkin barangkali pelayanan saya, dandanan saya, perhatian saya itu aja. Kalau wanita, kalau laki-laki sudah terpenuhi kebutuhannya, kalau lerak-lerek ya suruh puasa. Kalau puasa nggak bisa, nikah nggak bisa, ya berarti dirukyah juga. Ya <laughs> bodoh. Ya. Ustaz Ana sudah berumah tangga selama 13 tahun. Masya Allah, lama banget nih. Belum punya keturunan. Alhamdulillah. Kadang di dalam hati ter ter apa ya? Terbesit rasa sedih, gundah. Ustaz mohon gini, Bu. Ibu, nasihat saya buat ibu-ibu yang belum punya keturunan sampai sekarang termasuk penanya. Ibu harus berbesar hati bahwa di balik itu pasti ada hikmahnya. Barangkali Bu, kalau Ibu dikaruniai anak Bu, anaknya cacat. Dan Ibu kalau punya anak cacat mungkin lebih tidak sabar daripada sekarang nggak punya anak. Mungkin saja anak kita itu sempurna, tapi masya Allah cacat akhlaknya, durhaka sama orang tua, nanti kena narkoba, celaka, itu juga sama saja akhirnya. Berpikir positif aja ya Allah, barangkali saya, eh barangkali engkau engkau jadikan saya ini untuk menjadi penjaga gawang dakwah. Akhirnya ibu yang nggak punya anak ngajinya rajin, jadi panitia, dauro terdepan, Masya Allah ngurusin ini, ngurusin itu jadi punya waktu. Alhamdulillah, saya cari surga lain. Artinya, saya cari surga lewat pintu lain. Pintu anak nggak bisa, pintu keturunan nggak bisa. Ada pintu dakwah, ada pintu kajian, ada pintu bawa buku, baca buku, ada pintu sosial. Ah, saya mungkin barangkali diinginkan oleh Allah menjadi ibunya anak-anak yatim, ngerawat anak yatim. Itu lebih baik daripada kita punya anak cilaka, punya anak uh, idiot, punya anak autis. Masya Allah, berpikir positif aja. Ya, ini yang saya sambil ibu terus mohon kepada Allah bu, jangankan 13 tahun bu, dengerin bu. Jangankan 13 tahun, Nabi Ibrahim alaihissalam baru punya anak setelah umur 80 tahun. Dalam riwayat 90 tahun. Eh, lama ya. Berdoa memohon kepada Allah sambil terus berobat ikhtiar mudah-mudahan dikasih anak. Ini soal masalah yang belum punya keturunan ya. Bu, kalau nulis jangan kecil-kecil, Bu. Ini nggak bisa baca saya. Waduh, bagaimana sikap kita bila orang tua suami menginginkan kita tinggal di rumahnya sementara kita ingin mandiri, mempunyai rumah sendiri tapi e, tanpa maksud tidak mau mematuhi. Gini, Ibu baca kitab ini asur arusnya yang dibedah itu kalau jantan. Cuman ibu-ibu nggak mau yang gede-gede repot. Akhirnya tak cari yang kecil, akhirnya kurang lengkap. Kini di situ saya jelaskan seni berinteraksi dengan mertua, orang tua dan saudara. Itu bagaimana kondisi kalau ngumpul satu rumah, kalau bisa rumah. Tapi intinya gini, Bu. Mbak, yang mungkin diinginkan ngumpul, pisahnya itu jangan sampai nampak tidak ingin mutuskan. Kalau mbak hanya niat nggak cukup, nggak cukup. Saya nggak ada niat untuk mutuskan silaturahmi, nggak cukup. Harus ada nampak. Makanya mungkin saja selama ini dia ada ketergantungan keuangan. Ya jangan diputus langsung. Mungkin saja ada ketergantungan kasih sayang. Ya silaturahmi yang sering-sering. Mungkin pelan-pelan mbak caranya. Waduh ya pelan-pelan caranya cari ngontrak rumah yang dekat dulu ya caranya dekat mungkin jaraknya nggak jauh ya nanti satu tahun dua tahun udah mulai lancar sudah mulai terima agak jauh terserah nanti kalau sudah lancar udah di mana aja caranya seperti itu jangan langsung rumah pondok damai pindah ke Sumatera ya repot ya itu nanti akhirnya kaget orang tuanya Pak bagaimana menghadapi suami yang suka main-main perempuan? Waduh ini. Mana orangnya bu? Suruh datang saya deh. Wikramasin pakai air saluran air itu. Wikramasin betul nih. Mana perempuan? Ini musuh saya nomor satu bu. Main-main perempuan lagi. Kalau main golekan boleh. Itu. Main seki boleh. Itu. Main perempuan. Nggak boleh itu. Nah, Padahal sebagai istri saya sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk suami anak-anak. Gini, solusinya suami ini pasti nggak ngaji. Itu satu. Kalau ngaji pun pasti pemahamannya rendah penyerapannya. Biarpun datangnya banyak. Yang ketiga, dia sedang tergoda oleh syaitan. Dan yang keempat bu, ibu harus pahami dia ini sedang sakit Makanya ibu jangan ikut-ikutan sakit. Nah, sekarang yang menjadi trik pertama harus ibu korek dulu. Apa yang menjadi uh, per, apa namanya penyebab dia itu suka main perempuan? Apakah ini kebiasaan yang lama? Berarti ibu salah dulu taarufnya ngelihat apa ibu dulu. Dulu nikahnya taaruf, taaruf kan? Atau dinikahkan sama ininya, sama bapak. Ta'aruf. Makanya ta'aruf itu cuma jangan lihat mukanya tok ganteng terus langsung wah kehilangan penilaian yang lainnya akhirnya jatuh hati. Itu perempuan-perempuan tolong mbak-mbak kalau ta'aruf itu yang objektif jangan jatuh hati dulu. Ya lepaskan dulu. Pokoknya saya nggak terikat, ta'aruf ya, siap untuk terus bisa siap untuk nggak jadi. Nah, itu mandangnya jadi netral, dikenali akhlaknya, tabiatnya, teman-teman gaulnya. Wah, kalau ini bagus ini, itu. Terus kemudian tanya ke orang tuanya. Lah kalau ini kebiasaan sejak muda dulu berarti ini adalah kesalah pilih. Tapi kalau salah pilih bukan berarti terus mandek. Nah, solusinya Wanita yang sekarang dimain-mainin itu kayak apa dulu? Apakah pakai pelet, ilmu gendam asmoro, atau pakai jaran goyang, atau pakai semar mesem atau semar mendem? Itu kita selidikin dulu. Kalau itu penyebabnya, nah kita otomatis ilangin ini dulu. Dan ada yang beberapa itu sukses. Ternyata bu, Masya Allah. Ada orang subhanallah tertarik dengan janda umur 55 padahal digigit wis alot. Istrinya itu yang istri yang sah itu umur 35. Loh kan Masya Allah sing digeleki hopone. Eh ternyata tertarik, ternyata kepelet. Loh kan gitu. Nah itulah. Makanya dicari permasalahannya dulu. Kalau masalahnya itu normal asmara, berarti di sini dia kena jaring syaiton. Di antara jaring jerat syaiton adalah menjaring manusia lewat asmara yaitu syauk. Jatuh cinta kepada seseorang. Dan awalnya ini pasti. Mungkin lingkungan gaul kerja yang terlalu bebas. Atau mungkin tetangga lingkungan ini yang memang sudah memprovokasi maka solusinya dicarikan teman yang baik. Ibu caranya bu, ibu ajak main sekali-kali ke rumah ustadz. Ke rumah siapa, tapi sebelumnya sudah di calling Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz. Nanti saya ngajak suami tapi dia nggak saya beritahu mau dinasihatin Pak Ustadz tapi tolong Pak Ustadz nanti nasihatin dia dia itu suka begini begini begini nah disetel nanti disetel, nanti ditakut-takutin, Pak nanti awas lo Pak ini kalau ada ada itu cerita, nah kan gitu. Nanti sampai kita takut-takutin tentang masalah neraka dan yang lainnya, ya insya Allah e, mudah-mudahan taubat sambil dikasih trik-trik untuk melepas teman-teman yang jelek mencari teman yang baik. Dan tentang masalah pemberian ibu yang terbaik ini juga perlu didandanin dulu karena ibu mungkin merasa saja merasa saya sudah melakukan yang terbaik tapi belum nah itu loh maka di dibaca buku ini yang benar ya, buku ini kalau insya Allah kalau ibu terapin nggak mungkin lah itu suami pasti kangen terus bagaimana menyikapin suami yang egois karena setiap yang dilakukan istri setelah tidak sependapat, selalu tidak sependapat. Ya, kini Bu. Kalau ingin mempertemukan pendapat, caranya jangan memaksakan diri. Nah, Ibu, kalau Ibu ingin e, atau sudah punya kalau jantan ceraikan aku, baca di dalam bab pembahasan seni bergaul dengan suami. Ini trik diantaranya antaranya Bagaimana kita menaklukkan suami yang egois, suami yang keras kepala. Itu ada triknya, ya. Trik-trik untuk supaya kita itu harmonis walaupun berbeda, Bu. Indahnya perbedaan, manisnya persaudaraan kan gitu. Kalau berbeda indah. Contoh aja sekarang suami uh, punya pandangan. Uh, pandangan bukan masalah agama lah masalah estetika. Masalah umpamanya bangun rumah, pilihan motor ya. pilihan motor saya senangnya sogun yang suaminya karisma. Kalau indahnya perbedaan, ya beli dua-duanya. Nah ini itu. <clears throat> itu indahnya perbedaan. Nah yang jadi masalah kalau nggak bisa beli ya udah lama saya ngalah. Yang penting kan bisa dinaikin, lancar. Saya juga boleh pakai kan kalau mama beli, alhamdulillah gratis. Nah gitu. Itu namanya indahnya perbedaan. Terus dalam masalah kekayaan itu kalau pisah-pisah kekayaan jangan ketat-ketat. Ada sebagian rumah tangga itu kekayaan suami di kamar lain, kekayaan istri di kamar lain sampai ditulis tidak boleh masuk kecuali yang berkepentingan. Ya Allah jadi akhirnya pakai motor aja izin, pakai surat tanda tangan, masya Allah kayak perusahaan aja. Ini ketat nggak bu, nggak bagus, ya nggak bagus. Jadi longgarlah, elastis. Bahkan kita harus toleran, ya. Ini dalam masalah pergaulan. Kemudian kita cari peluang-peluang saat untuk menaklukkan hati suami, Cari saat dia itu longgar, saat dia sedang pres, saat dia sedang enak. Jangan emosi ditambahin emosi, meledak. Meledak ya. Bagaimana cara sang istri mengingatkan suami yang salah sedangkan terkadang watak suami itu lebih keras sehingga istri kalah argumen dengan suami yang ada yang akan menimbulkan pertengkaran. Sampaikan dengan bahasa yang ilmiah, santun, dan saat sedang reda. Insya Allah kena, Pak. Apalagi pakai dalil-dalil. Apalagi model bertanya, Mbak. Kalau ingin ngerubah suami, dan tolong dijamkan, jangan punya kemauan keras untuk merubah watak suami. Tapi ibu, usahakan menambah volume kebaikan aja. Watak itu sulit untuk dirubah tapi kalau sekarang wataknya itu umpamanya segelas seperempat gelas kita tambahi kebaikan penuh, insya Allah akan hilang minimal cair. Dan yang keduanya model bertanya, Mas kalau begini gimana ya? Model bertanya, kalau ini dalilnya apa? Itu kan enak. Nanti suami menjawab, jawaban itu nanti kita harapkan sebagai bentuk perubahan untuk rubah dia. Jangan maksakan ganda, apalagi doktrin, apalagi maksa pokoknya harus begini. Kalau enggak, gue minta cerai. Ya udah, gue ceraiin aja sekalian. Lo pulang, lah repot udah, hancur-hancuran itu ya. Sudah satu bulan ini saya tidak punya orang untuk membantu pekerjaan rumah. Setiap pagi saya sebagai istri sibuk untuk menyiapkan semuanya. Akhirnya saya tidak fokus untuk mendengarkan kajian rojak suami jadi selalu marah. Apakah yang harus saya lakukan? Eh, ini bu, harus ibu bagi betul-betul. Ibu awalnya sudah biasa punya pembantu, tidak punya pembantu. Berarti di sini ibu harus mencoba ngelancarin dulu, normalin dulu, hidup nggak punya pembantu, suami sampai rela tenang aman gitu. Rojak nomor dua itu. Nanti suaminya emang suami lo rojak, nah kan repot gitu. Odo, ono, keloni no radio, nah akhirnya gitu. Lo tidur sama radio, lo gendong no, nah itu marah. Dinormalin dulu, ya karena ibu belum belum, belum terbiasa. Nah, kalau sudah suami senang dengan kondisi ah, oh berarti saya punya waktu untuk dengar rojak jam ini karena suami eh, sudah normal, sudah terima saat-saat seperti ini. Gitu caranya. Jangan jangan dijadikan masalah lah, Gak ada pertentangan kok antara ngelayanin suami dengan radio roja. Tentang sekarang biasa punya pembantu, sekarang nggak punya pembantu, ibu butuh melancarkan karena ibu biasanya itu ya nyapu disapuin, sekarang harus nyapu sendiri kan gitu. Ini tinggal ngatur, ngatur aja. Pak kadang-kadang tidak semua perkataan suami itu benar menurut ajaran Islam. Apakah kita berdosa seandainya kita menyelisih? Ya jangan nyelesih dulu Caranya kita dialog dulu, komunikasi dulu. Bahkan ibu punya niat untuk merubah itu sudah dapat pahala, Bu. Kalau ibu langsung tentang, itu loh yang jadi miskomunikasi, akhirnya salah paham, akhirnya suami mencak-mencak. Dijelasin dulu, ya ada komunikasi dulu dan tadi saya saya kasih trik usahakan komunikasi kalau ingin merubah modelnya pakai pertanyaan dan tanya aja Mas kira-kira kalau sholat subuh itu hukumnya apa ya? Nah itu baru keluar nanti, ya baru keluar, ya. Bagaimana sikap yang harus diambil oleh istri yang suaminya tidak bisa menjaga manawis ya? Ustadz bagaimana sebaiknya sikap seorang anak yang mendapat ibunya sendiri durhaka terhadap suaminya? Ibunya merasa selalu diandalkan dalam mencari nafkah sehingga hilang rasa hormat kepada suami. Posisi saya sebagai anak harus gimana? Menasihati, memihak. Gini, Mbak. Pertama, jangan sampai sekarang ini kita meniru akhlak orang tua kita. Itu itu itu yang paling pertama. Jangan sampai terpengaruh karena ada banyak seorang istri berani dengan suami karena dilatar belakangi oleh ibunya berani sama bapaknya. Itu banyak sekali. Makanya antisipasi dulu jangan sampai anak ini ketularan kebiasaan ibu saya. Itu satu. Keduanya dibangkitkan semangat ibu, semangat membantu ini adalah ibadah. Semangat mencari duit ini adalah ibadah dikala orang tua laki-laki ini tidak bisa mencari. Ini bagian daripada ibadah, bukan bagian daripada menekan sombong-sombongan apalagi gaya, apalagi sok bisa di depan suami, jangan. Nah itu makanya Mbak jangan miha. Pihaklah yang benar. Kalau benar bapaknya pihak sama bapak, kalau benar ibunya pihak sama ibu, sambil terus memberikan semangat kepada bapaknya untuk cari nafkah, dan membangkitkan ibunya bahwa apa yang dilakukan itu bukan alat untuk nyombongin suami, tapi untuk membantu ibadah. Anak wanita yang cepat nangis. Loh kok ya apa? Tapi anak tidak pernah mengeluh itu bagaimana hukumnya is nggak apa-apa. Itu kok cepat nangis kenapa? Contohnya gimana mbak? Cengeng berarti. Seorang ibu adalah pemimpin eh, dalam rumah suami saat suami tidak ada. Yang anak ingin tanyakan bagaimana jika anak tersebut anak nasihati dengan secara syar'i tapi tidak mau mendengarkan, tidak mudah. Apa anak yang sebagai ibu tirinya tetap memintai ber... enggak ibu tetap aja istiqomah dan tidak ada kata selesai untuk membenahi, membe, mendandanin, untuk mengasuh, untuk merawat, untuk menasihatin terus, ya. Dan setelah ibu sudah menasihatin sampai wafat, dia nggak berubah, bukan urusan ibu. Bagaimana sikap saya seharusnya dalam bertetangga dengan orang yang tidak pernah mengenal sunnah dan selalu menggosip saya. Ya tenang bu, ibu kalau mau nggak digosip orang, nggak punya tetangga yang ahli bid'ah, saya tunjukin ada tempat bagus bu untuk hijrah, yaitu Kalimantan sama orang hutan. Itu nggak pernah tahlilan insya Allah. Di sana aman, nggak pernah ada gosip dan insya Allah ibu di sana masya Allah tentrem banget karena nggak ada yang peringatan maulid tahlilan selamatan tuh nah, selagi di sini ibu mau pindah kemana aja ya Allah udah kanan kiri kita depan Bandar Togel belakang pemain Jaipong samping <laughs> ini pelaku tahlilan ini di mana-mana sing sabar Makanya Rasulullah mengatakan al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamrah. Orang yang memegang agama seperti memegang bara api. Tentang gosip, Bu, gini Bu. Namanya aja gosip, digosok-gosok makin sip, makanya diem. Jangan ikut-ikutan gosok. Kedua, namanya aja gosip biasanya kabar burung, Bu. Burung itu enaknya dibiarin. Baru ketahuan nanti kicauan ini burung apa. Tapi kalau didatangin terbang duluan nggak ketahuan burung apanya. Udah dengerin aja. Bahkan ibu membiarkan orang hasut itu seperti nyembelih tanpa pisau. Dan makan dirinya sendiri seperti kayu api makan kayu bakar. Kalau habis kayunya apa yang dimakan? Ya badannya. Ustaz anak istri yang kedua, suami menikahi anak sampai sekarang belum disetujui istri pertama. Tapi alasan suami menikahi anak sesuai dengan syariat sampai saat ini anak menerima seberapa pun yang suami beri ke anak dalam hal apapun lahir dan batin. Tapi suami juga berusaha tidak berbohong dengan istrinya satunya sambil berusaha meyakinkan minta kerelaan istri pertama. Apa nasihat Ustaz untuk anak dan suami? Ya, itulah konsekuensi poligami Ya, untuk menyeimbangkan dua istri itu kayak menyeimbangkan dunia akhirat. Dibikin seneng satunya ngambek yang lainnya. Yang satunya udah mulai tenang cerewetnya, yang sono udah mulai plegak-pleku. Yang di sini sudah mulai senum, yang sono malah mengkerut. Itu makanya katanya katanya Ibnu Abbas, umatku yang paling terbaik adalah yang paling banyak wanitanya, istrinya. Kenapa? Karena dia itu puyeng sering dikomplain istri-istrinya. Itu banyak pahalanya di situ. Itu. <laughs> itu. Itu paling dikomplain kanan kiri kanan kiri, Ya itu pahalanya di situ. Apa bentuk kepedulian kita untuk membantu saudara-saudara kita sesama? Hadirin sekalian, Pertama kita datang ke sana untuk jihad tidak mungkin. Maka bantuan finansial kalau memang ada kita berikan. Kalau tidak maka doa dan supaya mereka dimenangkan dan dikuatkan oleh Allah itu minimal. Ya. Bagaimana menasihati suami agar kami bisa pindah ke lingkungan yang lebih baik? Kemana? Karena lingkungan kami sekarang dekat masjid bid'ah. Ya sehingga apa-apa. Tetangga bising dengan musik, teman-teman anak nakal. Yes, dijelaskan aja bagaimana dampak anak kita nanti kalau sudah sudah kita didik susah-susah, ternyata dirusak dengan anak-anak tetangga. Tiap hari kita sudah enggak menyetel musik tapi dengar musik tetangga kanan kiri. Gimana ini, Mas ya? Kalau kita pindah, ada kok tempat katanya ikhwan, atau katanya akhwat, atau kata siapa, di sana bagus, kondusif, ya lumayanlah lebih ringan. Dijelaskan, ya untung ruginya, ya kalau bisa ya hanya sekedar pindah tanpa mahal itu lebih menyenangkan suami. Kalau enggak, ya suruh aja konsultasi sama orang-orang yang ber, berkepentingan atau orang yang lebih kapabel lebih faham untuk memberikan masukan-masukan. Selain kesabaran apalagi untuk menghadapi tetangga yang buruk akhlak dan perkataan. <clears throat> Ibu, eh, tetangga itu pondasi rumah kita setelah suami istri. Makanya banyak sekali wasiat yang diberikan ke Jibril kepada Rasulullah tentang tetangga. Dan Rasulullah mengancam orang yang mengganggu tetangga dengan ancaman yang berat. Bahkan dengan ancaman la yu'min. Atau mangkana yu'min billahi wal yu'mil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti di sini syarat iman. Dan bahkan iman kita bisa hilang karena ganggu tetangga. La, man, la yu'min. La yu'min. La yu'min. Mangkana Man la ya'man jarahu bawaikuhu yang tetangga tidak pernah merasa aman dari gangguannya. Tiga kali tidak beriman. Teman saya bercerita kalau suaminya tidak menginginkan anak yang dikandungnya sekarang yang berumur satu bulan. Teman saya tahu kalau dia gugurkan itu berdosa. Nasihat apa? Nauzubillah. Ini nauzubillah. Karena istrinya tidak mau menggugurkan kandungannya. Ini Hendaknya suaminya dipahamkan dengan baik. Hendaknya suaminya dijelaskan dengan baik. Karena ini awalnya subhat, awalnya ketakutan kalau nanti punya anak khawatir nggak bisa nyekolahin macam-macam. Ini harus ditegaskan. Apalagi rumah tangga pertama. Hmm. Boleh tidak sampai sholat wajib kita langsung sholat rawatib baru kemudian baca dikir. Ya kalau nggak dilazimkan nggak apa-apa, tapi kalau terus-terusan nggak boleh. Apalagi karena menahan hadas ya nggak apa-apa. Bila kita diamanahkan sejumlah uang dan suami ikhlas menitipkan ke istri dan habis untuk membutuh hidup, apa istri tersebut istri yang amanah? Ya, kalau memang bisa menjelaskan alokasi-alokasinya dan tidak menipu dan tidak berusaha untuk tidak jujur, nah maka insya Allah nggak ada masalah. Karena uang kalau alokasinya jelas, untuk tujuan jelas, suami pun akan menerima. Tapi kalau ibu tidak bisa menjelaskan itu baru masalah. Duit habis kemana ditanya nggak tahu. Tapi ngomongnya ini untuk ini untuk itu. Tapi untuk mana alokasinya dijelaskan. Katanya harus jelas itu aja. Bagaimana dengan program KB dan bagaimana banyak anak takut nggak bisa mendidiknya dengan benar. Pendidik sekalian, kita harus bertawakal kepada Allah, artinya mengerahkan daya upaya <clears throat> untuk semuanya. Dari mulai kita mencari nafkah, insya Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar. Dan insya Allah ada itu. Bisakah membentuk pribadi wanita solihah dalam keluarga yang jauh dari kesan islami? Bagaimana solusi untuk menghadapi keluarga yang cenderung liberal? Acuh tak acuh. Waduh ini pertanyaannya satu daurah ini. Ini daurah lagi nih bu. Nanti bikin daurah bagaimana membentuk keluarga yang islami mengatasi liberal ini pertanyaannya nggak bisa singkat waktunya habis ya jam berapa selesai jam sebelas Hah? Hah? oh gini ada pun tentang masalah <clears throat> pribadi wanita solihah dalam keluarga yang jauh dari kesan islami ibu Asiyah binti Muzahim dilahirkan dibesarkan menjadi istri, maaf, menjadi istri orang yang terkutuk, terlaknat bisa mempertahankan kesolehannya. Subhanallah. Ini menunjukkan sangat mungkin wanita solihah bertahan di tengah komunitas keluarga yang tidak tidak solihah. Nah caranya satu, kita coba bangun di luar dengan teman-teman yang kuat, solihah. Kemudian aktivitas taklim kita harus kita kuatin. Kemudian kita mohon kepada Allah seperti yang dilakukan oleh Asia binti Muzahim istrinya istrinya Fir'aun minta supaya dilindungi dari kejahatan Fir'aun. Itu ya. Akhirnya Allah selamatkan. Tentang masalah keluarga liberalisme, kalau ibu tidak bisa mendakwainya, yang penting ibu bis, tidak bisa terpengaruh dengan mereka, itu yang penting. Trik-triknya memahami liberalisme dan kesesatannya. Memahami subhat-subhat dan jawabannya. Nah, setelah itu kalau bisa kita dekatin orang-orang satu persatu dari keluarga kita yang terpengaruh dengan itu. Islam sebenarnya. Bagaimana seharusnya peran wanita solehah ini? Terima kasih. Ya. E, perannya kita e, arahkan dulu pertama menguatkan taklim, pembelajaran itu. Lalu membentuk komunitas di antara wanita solihah yang kuat. Dan yang ketiga, kita mencoba mengawali dakwah. Yang penting tablek dulu tentang masalah orang itu sadar ikut nomor sekian. Apa yang harus kita ajarkan kepada anak yang belum sekolah agar ia menjadi anak yang soleh? Ya kalau sekarang pada saat umur-umur masih prasekolah itu ditanamkan tentang Allah, tempatnya Allah, dan tentang nama-nama Allah. Kemudian setelah itu untuk masalah urusan-urusan dunia, yang penting dia itu mandiri. Kita latih mandiri, ya, tidak kekanak-kanaan ya mandiri di buku hal 17 70 hadis mengenai iblis meletakkan singgasananya di atas air mohon iya Iblis itu meletakkan singgasananya di atas lautan dalam lafaz lain dalam lafaz Muslim di atas air dan air laut tidak ada pertentangan tentang lautnya di mana wallahu alam bisawab. Tapi hadis tentang singgah sana iblis di atas air lautan itu sahih ada di dalam sahih Muslim. Bagaimana menghadapi suami yang hobinya berhutang dengan kredit kartu riba? Sudah diberi nasihat tetapi belum mau men menutup kredit tersebut, kredit card. Ibu, uh, lebih baik ada buku kecil judulnya Bahagia Tanpa Riba. Tapi harusnya ibu menjelaskan atau disuruh mendengar radio atau kaset atau VCD tentang bahaya riba dan kita sampai pada penjelasan bahwa kartu kredit itu termasuk riba. Subhatnya dia mungkin kartu kredit ini dianggapnya bukan riba. Dia mungkin faham bahwa riba itu haram. Tapi kartu kredit ini tidak masuk. Nah ini sobat harus di, digugurkan. Sabar saya sebagai istri harus bagaimana? Ya sebatas menasihatin, ngasih masukan. Bagaimana jika teman memberi hadiah kepada yang lain sesuatu banyak tapi memberi kepada kita sesuatu yang tidak sepantasnya seakan-akan untuk meremehkan kita karena kita orang enggak punya. Ya enggak usah ditafsirin, enggak usah diladenin. Ibu, ibu tidak usah sakit hati karena direndahkan orang. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tawaduk karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang menghina tersebut akan dapat dosa. Sabar dalam ini, enggak usah dibalas. Mau apa? Mau balas. Ya. Wanita yang kadang-kadang pakai jilbab tapi kalau keluar pulang suka dibuka. Ini namanya jilbab bongkar pasang. Wanita ini solehah apa tidak? Buk, ini solehah kadang-kadang, tolehah kadang-kadang. Itu ya, ini namanya datnyeng. Dan ini yang dinis kalian bisa masuk ke dalam kemunafikan lama-lama karena itu mempermainkan ajaran Allah mempermainkan kewajiban Allah ya, wanita tersebut dan yakin kalau dia melakukan bongkar pasang itu dia tidak punya niat untuk baik dan dia tidak sadar bahwa meninggalkan kewajiban itu dosa besar itu kalau takut fitnah berarti dia lebih baik diadab Allah daripada difitnah manusia dan itu nauzubillah karena ini manusia terkutuk daripada diadab oleh Allah mendingan ya di fitnah, ya fitnah manusia itu lebih berat daripada di azab Allah Ana sudah lima tahun menikah tapi suami paham dengan sifat Ana yang keras jadi kita sering bertengkar. Ya yes, terus no, tengkar terus ya. Ini namanya rumah tangga ala petinju. Ya, ada rumah tangga model petinju ya. Itu petinju terus ya. Ada yang model pabrik cari duit terus. Ada yang model sekolahan, suaminya minta menang terus kan gurunya minta menang terus, murid nggak boleh menang kan gitu. Ya, rumah tangga yang bagus kayak masjid, ada ngaji, ada ekonomi, ada imam, ada makmum. Tapi kalau imamnya salah, ditegor ya mau, itu bagus. Bolehkah dalam bedah buku menjual buku di masjid? Enggak boleh, ya. Demikian mudah-mudahan eh, nanti bayarnya di Serambi di apa di luar ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullahal azim innallaha ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.